في بيوته للذكر بقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده جعلني الله وإياكم من أولئك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'asyiral muslimin Sebelum saya menerjemahkan ucapan Syekh tadi Saya ingin menyebutkan perkenalan ringkas tentang Syekh Hafidhullah Ta'ala Bahwa beliau adalah Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi Hafidhullah Ta'ala salah satu pengajar dan pemberi nasihat tetap di Masjid Nabawi di kota suci Madinah di Arab Saudi. Beliau adalah seorang doktor di bidang akidah yang mengajar di Universitas Islam Madinah dan pernah menjadi dekan Fakultas Akidah, Fakultas Usuluddin di Madinah An-Nabawiyah di universitas tersebut. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua penasehat para dai dan para ulama di kota Madinah, sekota Madinah. Dan ceramah-ceramah beliau tentang masalah akidah, tentang masalah ajakan untuk kembali kepada sunnah sangat tersebar di mana-mana. Dan sampai saat ini beliau setiap hari memiliki kegiatan untuk memberikan nasihat dan pengajian di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Saya akan terjemahkan. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barang siapa <clears throat> yang disatkannya maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian salawat dan salam serta keberkahan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun selanjutnya, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sangat menggembirakan bagi kita semua bahwa saat ini kita memiliki satu kesempatan yang sangat baik. Satu nikmat yang sangat besar karena kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira bagi orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan empat kabar gembira bagi orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk berzikir, untuk mempelajari petunjuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama al-qawmun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok manusia, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah dengan tujuan membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mempelajari petunjuknya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan ketenangan kepada mereka, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan kepada mereka rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan para malaikat untuk meliputi mereka serta Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan mereka menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. ثم إنني إخوتي وأحبتي في الله بعد حمد الله تعالى وشكره شكرا لا نحصي ثناء عليه بعد هذا لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإني أشكر الإخوة المنظمين في هذا المسجد على ترتيبهم وحسن تنظيمهم وأشكر أشكر الإخوة المجتمعين في بيت الله عز وجل وأسأل الله لي ولهم الإخلاص والصواب في القول والعمل Saudara-saudara ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kemudian setelah saya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, dengan pujian yang tentu kita tidak bisa membatasi pujian yang pantas bagi kebesaran dan keagungannya <clears throat> karena mempertimbangkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak bersyukur tidak berterima kasih atas perbuatan baik manusia maka <clears throat> saya mengucapkan terima kasih kepada para ikhwah penyelenggara, panitia penyelenggara atas kebaikannya menyusun acara ini dengan pengaturan yang sangat baik. Kemudian juga saya berterima kasih kepada ikhwan yang hadir di tempat ini untuk mendengarkan nasihat ini. وقد رأى الإخوة أن يكون عنوان عنوان هذه الكلمة هو الحديث عن الرفق ومنزلته في دين الله عز وجل. والرفق هو ضمن الخلق العظيم التي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن الله تبارك وتعالى وصف رسوله الكريم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وقوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف Kemudian <clears throat> panitia penyelenggara telah memilih tema kajian kita di kesempatan kali ini yaitu tentang sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut <clears throat> yang ini merupakan salah satu di antara akhlak mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar memiliki budi pekerti, memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang agung. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu wahai orang-orang yang beriman seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang memiliki sifat azizun alaihi ma'anitum sangat memberatkan beliau sesuatu yang menyulitkan bagi umatnya dan sangat bersemangat keras untuk memberikan kebaikan pada umatnya, memiliki sifat penyayang dan sifat penyantun bagi orang-orang yang beriman. وسأتكلم على مسألة الرفق في ثلاثة محاور الأمر الأول الأدلة على, مش... على وجوب الرفق وأنه خصلة عظيمة يجب التحلي بها والأمر الثاني نماذج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق والأمر الثالث آثار التحلي بالرفق على الفرد والمجتمع Dan di sini saya akan membahas tentang sikap lemah lembut dalam Islam serta kedudukannya yang mulia dalam tiga poin atau tiga pembahasan penting. Yang pertama, dalil-dalil argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya bersikap lemah lembut dan argumentasi yang menunjukkan bahwasanya sifat lemah lembut merupakan ahlak yang terpuji, ahlak yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Yang kedua, contoh-contoh dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam petunjuk beliau ketika mempraktekkan sifat lemah lembut dalam mengajak kepada Islam. Kemudian yang ketiga, dampak positif pengaruh baik dari memiliki sifat lemah lembut ini baik bagi pribadi-pribadi muslim ataupun bagi masyarakat secara keseluruhan. فمن هذه النصوص الآية التي ذكرتها آنفا لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من بني جنسكم تعرفونه وتعرفون أخلاقه وأمانته عزيز عليه ما عنتم يصعب عليه ويشق عليه أن تقعوا في الإثم والعنت بسبب إعراضكم عن الاستجابة لدعوته حريص عليكم حريص على هدايتكم وقد وهبه الله عز وجل الرحمة والرفق والرأفة بكم فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني حريص على هدايتهم واستقامتهم كما أنه يتحلى بصفتي الرحمة والرأفة التي هي منهجه وسيرته صلى الله عليه وسلم في دعوته <clears throat> kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di antara dalil-dalil atau argumentasi yang menyebutkan tentang kewajiban dan keutamaan sifat lemah lembut adalah ayat yang tadi telah disebutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepadamu, telah diutus kepadamu seorang seorang rasul, seorang utusan Allah dari kalanganmu sendiri, yakni dari kalangan manusia sendiri Seorang yang engkau telah kenali, yang kalian semua telah kenali, telah ketahui akhlaknya, telah ketahui kelemah lembutannya, telah ketahui sifat-sifat baiknya. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat memberatkan beliau sesuatu yang menyusahkan umatnya. Yaitu sangat menyakitkan dan menyulitkan bagi beliau hal-hal yang menyebabkan umatnya terjerumus ke dalam perbuatan dosa perbuatan maksiat karena mereka berpaling dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harisun alaikum sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan umatnya. Bersemangat keras, bersemangat kuat untuk memberikan hidayah. Menjadikan umatnya mendapatkan petunjuk. Menjadikan umatnya istiqamah di atas kebaikan. Makanya di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sifat beliau. Ar-ra'fatu war-rahmah sifat penyantun dan sifat penyayang. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat penyayang dan sangat-sangat kasih sayang, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Kedua sifat ini merupakan akhlak, merupakan tingkah laku yang selalu menghiasi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi wasf nabiyhi bihadha ar-rifq wal khuluq an-nabil wal rahmah ولين الجانب قال تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فقد بين أن الله عز وجل ألانا قلبه لهم رحمة منه تبارك وتعالى ولو جعله فظ الخلق شديدا شديدا عليهم صعب المراس وصعب المزاج لما استجيبت دعوته وفي هذا بيان لأهمية التحلي بهذه الصفة التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم من كونه رحمة للناس ومن كونه غير فظ ولا غليظ ولا غليظ القلب ولا غليظ الطباع ومن كونه حريصا على هداية الناس حتى لا ينفضوا من حوله ولذلك وصفه الله بهذه الصفات العظيمة Kemudian termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sifat rahmat dan kasih sayang, sifat kelemah lembutan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan al qalbi lam faddu min haulik." Disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lunak lemah lembut terhadap mereka, terhadap umatmu wahai Rasulullah. Seandainya engkau itu adalah orang yang kaku dan keras hatinya, maka niscaya mereka akan berpaling dari sisimu, akan lari dari sisimu. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dialah yang menjadikan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lemah lembut terhadap umatnya, menjadikan beliau tidak bersikap keras kepada mereka. Kalau seandainya beliau adalah orang yang memiliki sifat yang keras, kaku, memiliki tabiat atau watak yang keras, maka mereka tidak akan menerima seruan dakwah ajakan beliau untuk masuk ke dalam Islam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan sifat lemah lembut ya yang hendaknya menjadikan perhatian bagi kita tentang pentingnya sifat lemah lembut dan tidak bersikap keras dalam mengajak manusia kepada Islam sebagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersemangat untuk memberikan hidayah kepada manusia yang dengan ini menjadikan mereka tidak berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أرسله رحمة للعالمين من بني الإنسان ومن الجن بل ومن الحيوان والطير فقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Baik itu bagi manusia, bagi kalangan jin, bahkan bagi hewan-hewan, bagi selain jin dan manusia, bagi hewan dan binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah kecuali menjadi rahmat sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk di alam semesta ini.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 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Muhammadun Rasulullah" walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau yakni para sahabat beliau, para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka adalah orang-orang yang keras ketika menghadapi orang-orang kafir dan sangat penyayang di antara mereka. Sangat memiliki rahmat kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi waridwana kamu melihat mereka selalu ruku, sujud dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu akan melihat ciri-ciri mereka di wajah mereka, yaitu bekas-bekas sujud, kehusuan dan ketundukan. <clears throat> Itulah perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat. Dan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil adalah seperti tanaman yang telah mengeluarkan <clears throat> benihnya kemudian menjadi tegak dan kuat menjadi kagum para penanam atau para petani yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. ويقول تبارك وتعالى حاثا رسوله على العفو والرفق ولين الجانب خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman memotivasi menganjurkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat lemah lembut, untuk bersifat lunak dalam mengajak manusia, hudil afwa wa'mul wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berikanlah pemaafan dan perintahkanlah dengan perbuatan-perbuatan yang baik serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memahami. ووصف الله عباده المؤمنين الخلص الممتثلين لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن من شأنهم الرفقة حتى إذا خاطبهم الجاهلون فإنهم لا يعاملونهم بالمثل وإنما يرفقون بهم ويتعاملون معهم بأحسن معاملة قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat hamba-hambanya yang beriman dengan keimanan yang sempurna. <clears throat> yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam bahwa mereka memiliki sifat lemah lembut, sifat penyantun sehingga kalaupun mereka menghadapi orang-orang yang berlaku kasar, orang-orang yang jahil dengan sikap sifat-sifat mereka yang tidak benar, maka mereka tidak membalas dengan perlakuan yang sama. Mereka tidak menghadapinya dengan sikap keras yang sama, tapi mereka selalu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah, hamba-hamba Allah yang beriman dengan benar, Mereka adalah orang-orang yang selalu berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan dirinya. Kalau mereka ditegur, kalau mereka diperlakukan dengan kasar oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. وأمر الله عباده المؤمنين بأن يترفقوا ويتحروا في نقل في سماع الأخبار ونقلها وعدم التسرع في تصديقها وعدم التسرع في الأحكام على الآخرين قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال حاثا إيانا على التحري وعدم التسرع ويا وإذا ضربتم في سبيل الله ف ويا وإذا ضربتم في في الأرض ف ويا أيها وإذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا <coughs> Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman <coughs> memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bersifat lemah lembut, untuk meneliti, tidak tergesa-gesa ketika mendengarkan berita, tidak terburu-buru untuk memutuskan satu hukum, untuk mengambil kesimpulan dalam menghadapi berita-berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu" antusibu kaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik, seorang yang buruk membawa berita, maka periksalah, telitilah terlebih dahulu berita tersebut supaya kamu tidak menimpakan satu keburukan kepada orang lain akibat dari berita tersebut yang kemudian setelah itu kamu menyesal atas apa yang kamu lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam hal menunjukkan kepada kita untuk bersikap <clears throat> teliti dalam menghadapi berita, tidak tergesa-gesa dalam menghukuminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian melakukan peperangan di muka bumi, <clears throat> maka carilah kejelasan." Carilah kejelasan dan janganlah <clears throat> kamu segera menghukumi. Dan janganlah kamu segera menghukumi orang yang الآية الثانية ويا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أي لا تتسرعوا في الحكم عليه وإقبلوا منه ما ظهر منه hatta la tahkumu alaihi بما لا ينبغي. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan jihad di muka bumi ini, peperangan di muka bumi ini, maka telitilah. Janganlah kamu mengucapkan terhadap orang yang menyampaikan salam kepadamu, menyatakan berislam kepadamu, bahwa kamu bukanlah orang yang beriman. Karena kamu hanya ingin mencari balasan duniawi, mencari harta duniawi. Artinya kamu tidak boleh tergesa-gesa memberikan hukum kepadanya, kamu tidak boleh menuduh dia berislam hanya berpura-pura saja. Ini menunjukkan perintah untuk meneliti dan tidak terburu-buru dalam memutuskan hukuman. هذه بعض الآيات في هذا الباب ولعلنا ننتقل الى ذكر بعض الاحاديث النبويه في ذلك فمن تلك الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إن الله رفيق يحب الرفق وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف Apa yang kami sampaikan tadi adalah ayat-ayat Al-Quran. Argumentasi-argumentasi dari Al-Quran tentang keutamaan bersikap lemah lembut dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hukum. Sekarang kita akan melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala rofiqun. sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha lemah lembut dan mencintai sifat lemah lembut. dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan dan kemuliaan pada sifat lemah lembut yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hal tersebut pada sikap yang keras dan kaku. وإذا كان الله تبارك وتعالى من صفاته الرفق ومن أسمائه الرفيق فإنه يحب من عباده أن يرفق بعضهم ببعض وأن يرحم بعضهم بعضا وأن يجتهد بعضهم بالرأفة والرحمة والعطف على الآخرين حتى يسود بينهم أو حتى تسود بينهم المحبة والوئام والوفاق والتعاون Maka jika Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki sifat yang maha indah, sifat yang maha tinggi yaitu arif, maha lembut dan memiliki nama di antara nama-nama yang maha indah ar-rafiq, maha lemah lembut. Maka Allah Subhanahu wa taala tentu saja mencintai hamba-hamba yang memiliki sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang memiliki sifat lemah lembut dan memerintahkan untuk memiliki sifat ini sehingga orang-orang yang beriman kaum muslimin saling memiliki atau saling berlaku lembat, lemah lembut satu kepada yang lainnya saling menyayangi satu lainnya satu sama lainnya sehingga akan timbul dan akan subur di antara mereka sifat saling mencintai saling menyayangi saling selalu bersikap lemah lembut satu sama lainnya وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الرفق ما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه بمعنى ان الرفق اذا اتصف به العبد فإنه من الصفات العظيمة التي تزينه ويحمد عليها ويثاب عليها عند الله عز وجل وينفعه الله بها وينفع بها الناس وأما إذا اتصف بالعنف وغلظ الطباع وسوء الخلق فإن ذلك يشينه ويمقته الله عز وجل ويمقته عباد الله كذلك Di dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arifku sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, menjadikannya indah. Dan tidaklah dihilangkan atau dicabut dari sesuatu kecuali dia akan menjadikan sesuatu itu jelek dan buruk. <clears throat> Artinya, sifat lemah lembut jika dimiliki oleh seorang hamba akan menjadi sebab kebaikan bagi dirinya, <clears throat> sebab keutamaan bagi dirinya, sebab kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan itu akan menjadikan dia akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala darinya dan juga akan dimuliakan di kalangan manusia. Sebaliknya, jika seorang hamba memiliki sifat keras, kaku, memiliki perangai yang kasar, maka itu akan menjadi sebab keburukan bagi dirinya. <clears throat> menjadi sebab hilangnya kemuliaan dari dirinya, sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan menjadi sebab dia akan direndahkan dan tidak dimuliakan di kalangan manusia juga. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه دعا لمن ولي امرا من امور المسلمين فرافق بهم ودعا على الذين لم يرف على من ولاه امر المسلمين فلم يرفقوا بهم قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من امر من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mendoakan kepada seorang pemimpin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaan untuk mengatur urusan kaum muslimin. Kemudian dia berlaku lemah lembut ketika mengatur urusan mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan dia didoakan untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang menguasai urusan umatku, yang memimpin urusan umatku kemudian dia berlaku lembut ketika mengurus urusan mereka, maka bersikap lembutlah kepada kepadanya ya Allah." Dan barang siapa yang mengatur urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah urusannya ya Allah. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الحلم والأناة والتؤدة والطمأنينة في جميع الأمور والرفق قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناه الحلم سعة الصدر والأناه الطمأنينة في معالجة الأمور Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang lainnya <clears throat> memotivasi atau menganjurkan untuk memiliki sifat lemah lembut, <clears throat> sifat tenang dalam menghadapi urusan, sifat <clears throat> tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukum. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Asaj Abdul Qais, Inna fika la yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilmu wal anah. <clears throat> sifat lemah lembut, sifat dan tidak tergesa-gesa. Sifat lemah lembut al-hilm artinya kelapangan dada. Artinya sifat lunak dalam menghadapi urusan. Kemudian al-anah tidak tergesa-gesa di sini artinya adalah selalu bijaksana, selalu tenang dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap urusan. وحث صلى الله وحذر صلى الله عليه وسلم مما يناقض الرفق أو يتعارض معه أو يوقع في مشاكل لا تحمد عقباها ومنها الغضب فقد قال فقد قال فقد جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني فقال له ثلاث مرات لا تغضب وكلما كرر عليه قال لا تغضب وفي الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة أي ليس الشديد بالذي بالقوي الذي يصارع الناس ويقاتلهم ويضاربهم وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan dengan keras semua sifat atau perangai yang bertentangan dengan sifat lemah lembut, yang merusak merusak sifat lemah lembut, yang menjadikan manusia terjerumus ke dalam keburukan-keburukan yang tentunya tidak terpuji akibatnya. Di antaranya adalah sifat al-ghadab, mudah marah, yang sangat bertentangan dengan sifat lemah lembut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang yang meminta nasihat, meminta wasiat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nasihat tiga kali. La taqdob, jangan kamu marah. Orang itu kembali meminta nasihat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang sama, jangan kamu marah sampai tiga kali. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu surati. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang dalam perkelahian, dalam pergulatan. Orang yang <clears throat> selalu memenangkan setiap pertandingan perkelahian dan pergulatan. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya, bisa menguasai emosinya ketika dia sedang marah. وتأملوا معي رحمكم الله هذه الأبيات الجميلة في هذا المعنى يقول أحد الشعراء يصول علي الجاهلون وأعتلي ويعجم في القائلون وأعربوا والمعنى أن الجاهلون يتكلمون في فلا أجيبهم بل أترفع عن الرد عليهم Dan marilah kita bersama merenungkan sebuah bait-bait syair yang sangat indah yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bersifat lemah lembut. Orang-orang yang jahil mengucapkan ucapan yang keras kepadaku. Akan tetapi aku tidak mengindahkan ucapan mereka Bahkan aku memuliakan diriku dan berpaling dari ucapan mereka itu. ويقول ايضا ولا اعرف الفحشاء الا بذكرها ولا أنطق العوراء والقلب موضب بمعنى أنني لا أرد على الذين يتفحشون معي أو يتكلمون ولا ينطق لساني بالفاحشة وكما أنني لا أغضب وإذا غضبت فإنني لا أنطق بما يخالف دين الله عز وجل وشرعه وهذا ولا شك مصداق قول الله تبارك وتعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Kemudian penyair ini juga mengatakan, <clears throat> aku tidak akan membantah orang itu dengan ucapan-ucapan yang keras seperti yang diucapkannya dan memang aku tidak mengenal ucapan-ucapan yang keras seperti yang mereka ucapkan. <clears throat> Artinya, saya tidak akan membalas ucapan kasar yang mereka ucapkan dengan ucapan keras yang semisalnya. Karena aku tidak pernah mengenal hal tersebut. Bahkan saya tidak akan memperlakukan mereka-mereka yang melakukannya dengan perlakuan yang sama. Tidak ragu lagi apa yang diucapkan penyair ini merupakan penerapan dari firman Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang disebutkan sebelumnya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama hamba-hamba Allah yang beriman adalah orang-orang yang ketika ditegur dengan keras oleh orang-orang yang jahil mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan dan kedamaian والان ننتقل الى المحور الثاني وهو سيره النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته ورفقه بالناس حتى ولو تعدوا او اخطاوا عليه au nalu minhu sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Sekarang kita akan <clears throat> memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang <clears throat> kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul dengan orang-orang di sekitar beliau, bergaul dengan manusia, Bagaimana sifat lemah lembut yang beliau praktekkan sampai pun kepada orang-orang yang berlaku kasar, berbuat keliru dan tidak memperlakukan beliau dengan perlakuan yang sepantasnya. من ذلك ما وصفه به انس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط ولم يقل لي يوما من الايام لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله Di antaranya adalah sebuah riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang beliau adalah termasuk sahabat yang pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang cukup panjang. dia mengatakan, aku pernah melayani, <clears throat> membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku kalimat yang keras, uff, kalimat-kalimat yang mengandung makian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan mengomentari perbuatan yang aku lakukan. Kenapa kamu lakukan ini? Dan juga beliau tidak pernah mengomentari perbuatan yang aku tidak lakukan. Kenapa engkau tidak lakukan ini? وكذلك انظر يا رعاك الله الى هذه القصه العجيبه والحديث والاثر العجيب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعالجته للامور برفق دخل اعرابي فبال في طاء ناحية المسجد أي في زاوية من زوايا المسجد فانتهره بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا يعني لا تقطعوا عليه بولته ثم دعاه حتى فرغ من بوله ثم قال له إن هذه المساجد لا يجوز فيها مثل هذا الأمر من البول والغائط لأنها جعلت للصلاة فاستفاد هذا الأعرابي ومن شدة استفادته وفرحه بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال لقد حجرت واسعا والنبي صلى الله عليه وسلم بمعالجته لهذا الموضوع يعني لو لم يعالجه لحصلت عدة مفاسد المفسدة الأولى أن ذلك قد يصده عن الإسلام وهو أعرابي حديث عهد بالإسلام والمفسدة الثانية أنه ربما قام مستعجلا ونجس بقية المسجد عندما ينتشر البول في كل مكان والمفسدة الثالثة أنها قد تضر به صحيا والمفسدة الرابعة أنها قد تعطي انطباعا غير جيد عن دعوة الإسلام والمسلمين <coughs> Kemudian Juga perlu kita perhatikan dan renungkan sebuah kisah yang sangat mengagumkan dari perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan <clears throat> dalam sebuah hadis yang sahih tentang perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang berbuat salah. Ada seorang Arab Badui, Arab dusun yang datang ke Masjid Nabawi. Kemudian di salah satu pojok orang Arab dusun ini melakukan buang air kecil. Dia kencing. <clears throat> Maka salah seorang dari sahabat, sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan ini tentu tidak terima dan segera melarangnya dengan larangan yang keras. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> ya menegur sahabat-sahabat yang melarang tersebut dan beliau bersabda, janganlah kamu melarangnya janganlah kamu memotong kencingnya. Janganlah kamu menjadikan terputus buang air kecilnya. <clears throat> Kemudian setelah orang Arab dusun ini selesai menunaikan hajatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan bersabda kepadanya. <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Inna hadhil masajid sesungguhnya masjid-masjid ini Sesungguhnya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala tidak pantas dilakukan di dalamnya perbuatan-perbuatan seperti ini. Tidak pantas untuk buang hajat di dalamnya, buang air besar maupun buang air kecil. Karena masjid-masjid ini dijadikan untuk menunaikan solat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Arab dusun ini yang mendapatkan teguran yang demikian indah, lemah lembut dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa sangat gembira sangat senang dengan perlakuan tersebut padahal dia telah berbuat salah. Kemudian karena saking sangat senangnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diperdengarkan, dengan doa yang dikeraskan, Allahumma warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janganlah engkau berikan rahmat kepada seorang pun selain dari kami berdua. Kemudian dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur perbuatan orang ini yang jelas-jelas melakukan kesalahan, menegurnya dengan cara yang lemah lembut ternyata mendatangkan banyak kebaikan. Kalau seandainya tegurannya bukan dengan cara seperti ini, maka akan menimbulkan banyak kerusakan-kerusakan dan keburukan di antaranya. Di antaranya teguran yang keras bisa jadi akan menjadikan orang Arab dusun ini akan meninggalkan Islam karena dia adalah orang Arab dusun yang baru masuk Islam yang baru saja memeluk agama Islam. Kemudian <clears throat> orang Arab dusun ini seandainya ditegur dengan keras bisa jadi karena kaget dia akan berlari ke sana kemari sehingga bagian yang terkena najis dari masjid tersebut semakin banyak dan semakin luas sehingga semakin sulit untuk dibersihkan. Kemudian yang ketiga, dengan ditegur akhirnya dia menghentikan kencingnya secara mendadak, itu akan bisa menyebabkan sakit bagi dirinya, menambah penyakit menjadi penyakit bagi dirinya. Kemudian juga <clears throat> ini faedah atau keburukan yang keempat yang akan timbul <clears throat> ya, sikap sikap keras seperti ini bisa jadi akan menjadikan manusia berpaling dari petunjuk Islam berpaling dari ajakan yang mengajak kepada kebaikan Islam. وإليك هذا النموذج الثالث يا عبد الله دخل عليه شاب صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا ائذن لي في الزنا أمر خطير قال ائذن لي في الزنا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل وبخه هل عنفه هل تكلم عليه هل سبه هل شتمه ماذا فعل معه أدناه إليه قربه إليه ليزيل الحواجز قربه إليه وأجلسه إلى جانبه هذه بداية الأمر يعني قربه عنده وأجلسه بجانبه حتى تزول الحواجز بينه وبينه وحتى يزول ما قد يقع في قلبه من تخوف ثم قال له هذا الذي تريد أن تفعله مع بن أمهات الناس أترضاه لأمك قال لا قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك قال لا قال كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لعمتك لخالتك وكلها يقول فكذلك الناس لا يرضونه لأهلهم ولا لأخواتهم ولا لخالاتهم ثم دعا له وضع يده على صدره فدعا له ثم خرج الشاب وهو يقول والله لا يوجد شيء عندي أبغض من الزنا Kemudian kaum muslimin dan muslimat <clears throat> Contoh yang ketiga dari kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih ketika ada salah seorang pemuda datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemuda ini berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah aku melakukan perbuatan zina. Nauzubillahi min dzalik. Tentu perbuatan yang merupakan dosa besar, perbuatan yang sangat buruk. <clears throat> Tapi apa yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanggapan beliau terhadap permintaan pemuda ini? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menghardiknya, langsung menegurnya dengan keras? Ternyata tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan pemuda itu, menjadikannya duduk di dekatnya, berusaha untuk menghilangkan dulu kesenjangan antara keduanya, antara pemuda itu dengan dirinya. Rasulullah SAW berusaha mendekatkan dulu hatinya, supaya nanti mudah menerima nasihatnya. Setelah pemuda ini tenang, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, perbuatan yang ingin kamu lakukan tadi, apakah kamu mau itu terjadi kepada ibumu sendiri? Maka pemuda ini tentu menjawablah tentu saya tidak mau." Maka Rasulullah saw menjawab bersabda, "Demikian pula orang lain, mereka tidak ingin terjadi hal ini kepada ibu mereka sendiri." Kemudian Rasulullah saw bertanya kembali, "Apakah kamu inginkan perbuatan ini terjadi kepada saudara perempuanmu?" Maka pemuda ini menjawab, "Tentu tidak." Maka Rasulullah saw menjawab bersabda, Demikian pula orang lain. Tidak ada seorang pun yang menginginkan ini terjadi kepada saudara perempuannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kembali, apakah kamu ingin terjadi kepada, hal ini terjadi kepada bibi-bibimu? Maka pemuda ini menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, demikian pula manusia orang lain tidak akan ada yang mau ini terjadi pada bibi mereka kepada saudara-saudara perempuan mereka. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> memegang pemuda ini dan berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keinginan ini dihilangkan dari diri pemuda tersebut. Kemudian setelah pemuda ini keluar maka dia pun mengatakan wallahi sungguh demi Allah tidak ada satu perbuatan pun yang paling aku benci yang paling aku benci melebihi perbuatan zina maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan keburukan ini dengan sifat lemah lembut dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجاءه أعرابي ذات يوم وكان عليه برد يعني ثوب غليظ فجذبه من الخلف يعني جر جره بثيابه فقال يا محمد أعطني يطلب المال أعطني مما أعطاك الله عز وجل حتى وقد, ذكر أنس أن جذب هذا البرد قد أثر في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم يعني يكاد يجرحه يعني ظهر الأثر في صفحة عاتقه صلى الله عليه وسلم وهو أعلى متنه فأثر فيه فلم يغضب وإنما التفت إليه وضحك وتبسم في وجهه وأمر له بما يسر الله من العطاء Demikian pula kisah yang lain ketika salah seorang <clears throat> Arab dusun datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari yang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian dari kain yang kasar. Maka orang Arab ini, orang Arab dusun ini dengan perangainya yang kasar, menarik pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai rawi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan atau menceritakan kisah ini menjelaskan bahwa tarikan yang sangat keras tersebut membekas pada pundak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hampir-hampir beliau terluka karena kerasnya tarikan tersebut. Apa tanggapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi perlakuan seperti ini? Ternyata beliau tidak marah. Yang beliau lakukan adalah menoleh kepada orang tersebut, menghadap kepada orang tersebut. Jadi orang tersebut menarik kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku harta yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepadamu. Dia meminta harta, tapi dengan cara yang sangat keras. Rasulullah SAW kemudian menoleh kepadanya, tersenyum, Kemudian memerintahkan kepada sahabat untuk memberikan sebagian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala jadikan titipan kepada kepada mereka. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد أن آذته قريش وسفهوه وصفوه بأنه مجنون وشاعر وكاهن وضربوه وكادوا أن يقتلوه وذهب إلى أهل الطائف فأضربوه بالنبال حتى أدموا عقبيه ثم رجع إلى مكة وهو حزين لما فعله به قومه لا يدري أين يتجه فتوجه إلى الله بالدعاء فجاءه ملك الجبال فقال له يا رسول الله يا محمد أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين يعني أتر أتريد أن أضم الجبلين حتى يهلك أهل مكة يعني نطبق عليهم الجبلين حتى يهلكوا جميعا فانظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى ويعبده بل استأني بهم بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله أو من يوحد الله ويعبده وفعلا قد حصل ذلك فانظر ما الذي أخرج الله من أصلابهم عكرمة بن أبي جهل أخرجه الله من صلب أبو جهل وهو عدو الإسلام وصار عكرمة من أبطال الإسلام وكذلك خالد بن الوليد أخرجه الله من الوليد وأبوه عدو للإسلام وهو القائد المسلم الفذ المعروف وكذلك صفوان بن أمية أخرجه الله من صلب أمية وكان من أعداء الدين فكان صفوان من أنصار الله تبارك وتعالى فانظروا إلى نتائج الرفق والحلم وما كان يتحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> Kemudian dalam kisah yang lainnya kaum muslimin <clears throat> wal muslimat rahimakumullah <clears throat> ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekah menuju ke Taif setelah mendapatkan perlakuan kasar dari kaum Quraisy yang menghina beliau mengatakan beliau adalah seorang tukang sihir, pendusta, bahkan memukulnya sampai-sampai beliau <clears throat> dipukul dengan keras, disiksa dengan penyiksaan yang keras sampai beliau hampir wafat. <clears throat> Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke daerah Taif untuk mendakwai penduduk di sana. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau juga mendapatkan perlakuan yang sama. <clears throat> beliau dilempar dan dipukul sampai berdarah tubuh beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika beliau pulang dari daerah Taif tersebut, di tengah jalan dalam keadaan beliau sedih, dalam keadaan tidak tahu harus kemana lagi, maka beliau segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala <clears throat> untuk berdoa. Pada waktu itu datanglah malaikat yang menjaga dua gunung besar yang ada di dua sisi kota Mekah. <clears throat> Maka malaikat itu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Apakah engkau ingin seandainya dua bukit atau dua gunung besar ini aku timpahkan kepada penduduk Mekah agar mereka semua binasa? Apa yang dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang seperti ini, menghadapi permintaan yang seperti ini, <clears throat> maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata menjawab, la tidak. Karena aku berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka lihatlah jawaban yang sangat agung dan bijaksana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau sampaikan dalam doa tersebut benar-benar terbukti dan terjadi. Beberapa sahabat yang mulia yang kemudian berasal dari keturunan mereka-mereka yang tadinya menolak dakwah bahkan menjadi musuh Islam ternyata menjadi sahabat-sahabat yang utama seperti Ikrimah ibnu Abi Jahal adalah keturunannya Abu Jahal yang merupakan musuh Islam musuh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kemudian sahabat yang terkenal Khalid ibnu Walid adalah keturunan dari Al Walid yang merupakan musuh Islam Khalid bin Walid adalah sahabat yang mulia pemimpin Islam dalam peperangan yang mulia yang kita kenal bersama. Demikian, pula Sofyan Sofyan Sofwan ibnu Umayyah. Sofwan ibnu Umayyah. Putra dari Umayyah yang merupakan musuh Islam, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah bagaimana dampak positif pengaruh baik dari sifat kelemah lembutan dalam memperlakukan kesalahan-kesalahan manusia <clears throat> ternyata menjadi sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memudahkan dakwah dan petunjuk beliau diterima diterima oleh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa namadij rifqih sallallahu alaihi wasallam la tu'ad wa la tuhsa wa taraffuqihi bi ummatih. Lakinni akhtimu bi hadha thumma nantaqil ila al-mihwar المحور thalith هذا النموذج الأخير الذي سأذكره لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة ودانت له ودخل الناس في دين الله أفواجا جاء إلى قريش وهم لا يدرون ماذا سيفعل بهم فقال ما تظنون أني فاعل بكم هو قادر على أن يقتلهم وأن يبيدهم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أي أنتم أحرار أقول لكم ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم Kemudian contoh-contoh dari sikap kelemah lembutan sifat lunak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat banyak dan tidak bisa disebutkan semua dalam kesempatan kali ini. Saya akan menyebutkan contoh terakhir sebelum kita melangkah kepada pembahasan berikutnya, <clears throat> yaitu kisah tentang sewaktu terjadinya penaklukan kota Mekah. Sewaktu kaum muslimin berhasil <clears throat> menaklukkan kota Mekah, pada waktu itu <clears throat> manusia telah masuk ke dalam agama Islam. Manusia kemudian masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi penduduk atau kaum Quraisy yang dulunya memperlakukan beliau dengan sangat sangat keras dan selalu menyiksa beliau sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kira-kira apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Pembalasan apa yang saya akan timpakan kepada kalian saat ini?" Karena mereka semua sudah menyerah. <clears throat> Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk berbuat apa saja. Maka mereka pun menjawab, Ahun Kerim, engkau adalah saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu bersabda kepada mereka, orang-orang yang pernah memperlakukan beliau dengan sangat keras, <clears throat> idhabu faantumut Pergilah kalian semua, kalian bebas. Kalian semua menjadi orang-orang yang bebas dan tidak ada pembalasan sama sekali. Aku mengatakan kepada kalian semua, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum tidak ada celaan, tidak ada balas dendam bagi kalian semua saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. ننتقل اخوتي واحبتي في الله الى المحور الاخير وهو اثار الرفق في حياه الفرد والمجتمع كما تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه وما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من قوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن من أعظم آثار الرفق قبول دعوة الإسلام قبول الناس للدعوة وقبولهم للخير وقبولهم للهدى وامتثالهم أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه واجتناب نواهيه هذا من أعظم آثار الرفق في الدعوة إلى الله تعالى <clears throat> Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. <clears throat> Kemudian kita akan melangkah kepada pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan tentang <clears throat> atharur rifq, dampak positif, pengaruh-pengaruh baik dari sifat lemah lembut, sifat selalu lunak dalam usaha mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lalu telah kami sebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sifat lemah lembut itu tidaklah diletakkan kepada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Kemudian sikap kasar dan keras tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali dia akan menjadikannya buruk. Demikian pula telah berlalu penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya engkau ya Rasulullah adalah orang yang keras dan kaku perangainya, maka niscaya kaum muslimin akan lari dari sisimu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu kepada kalian seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang memiliki sifat beliau sangat merasa berat hal-hal yang <clears throat> menjadi keburukan bagi umatnya dan sangat bersemangat tinggi untuk memberikan petunjuk kepada mereka serta memiliki sifat penyayang dan penyantun bagi orang-orang yang beriman. <clears throat> Maka ini semua menunjukkan bahwa termasuk dampak positif yang paling besar dalam sifat lemah lembut, sifat lunak dalam mengajak manusia ke jalan Allah adalah mudahnya manusia untuk menerima petunjuk Islam, menerima ajakan kepada Islam, <clears throat> untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. ومن آثار الرفق والأخلاق الطيبة وحسن الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقرب الناس إليه يوم القيامة هم أصحاب الأخلاق الفاضلة الذين يرفقون بالناس والذين يألفون الناس ويألفونهم يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا يعني المتواضعون لأن من تواضع لله رفعه الذين يألفون ويؤلفون يألفون يعني يحبون الناس ويؤلفون يحبهم الناس في الله عز وجل وهكذا شأن المؤمنين الخلص فهذه من الصفة التي تقرب للجنة وتجعل صاحبها يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم Kemudian termasuk dampak positif <clears throat> pengaruh baik dari sifat lemah lembut, akhlak yang baik <clears throat> dan sifat lunak dalam menghadapi manusia <clears throat> adalah bahwasanya sifat ini menjadikan seorang hamba akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan beliau di surga nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, "Ala ukhbirukum" <clears throat> Maukah kalian aku sampaikan, aku beritakan tentang orang yang paling dekat di antara kalian kedudukannya <clears throat> denganku di surga nanti? Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Orang-orang yang selalu merendahkan dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mencintai dan dicintai manusia. <clears throat> Inilah sifat dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dengan iman yang benar. Inilah sifat yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan kedudukan seorang hamba di surga nanti Bahkan mereka adalah orang yang menjadi orang-orang yang mendapatkan kedudukan untuk didekatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti disebabkan sifat lemah lembut, sifat-sifat yang mulia ini. ومن آثار الرفق ومن آثار حسن المعاملة دخول الناس في الإسلام وإقبالهم عليه وهذا البلد الذي أنتم فيه بلد أندونيسيا المسلمة خير مثال لذلك فإن الإسلام لم يدخله بالسيف ولا بالجهاد وإن كان الجهاد مطلوبا بضوابطه الشرعية ليس الجهاد الذي يدعيه البعض لكن مع هذا فإن الإسلام انتشر في في هذا البلد وفي شرق آسيا بعد فتح الهند وما حولها بالجهاد لكنه انتشر في هذه البلاد بالرفق وحسن الخلق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالمو... بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن Kemudian termasuk dampak positif sifat lemah lembut, <clears throat> lunak dalam dalam bergaul dengan manusia <clears throat> adalah <clears throat> kemudahan manusia untuk menerima Islam. Mudahnya tersebar ajaran Islam di kalangan manusia. Sebagai contoh nyata dalam masalah ini adalah apa yang terjadi di negeri kita ini. Negeri Indonesia, negeri Muslim. Ini merupakan sebaik-baik contoh dalam masalah ini. Agama Islam tersebar bukan dengan kekerasan di negeri ini. Bukan dengan menggunakan pedang, bukan dengan peperangan, bukan dengan jihad. Meskipun tentu saja berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala disyariatkan. Tetapi dengan aturan-aturan yang jelas dalam Islam, bukan seperti yang didengang-dengungkan <clears throat> oleh mereka-mereka yang salah mengartikan dan salah mempraktekannya. <clears throat> Ketika agama Islam tersebar <clears throat> di Indonesia dan di Asia Timur secara keseluruhan, penyebarannya bukanlah dengan peperangan, bukanlah dengan menggunakan pedang, tetapi dengan sifat lemah lembut, dengan perlakuan yang baik, dengan akhlak yang mulia, yang kemudian menjadikan agama Islam tersebar di negeri ini dan di negeri-negeri Asia Timur pada umumnya ini merupakan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan ajaklah manusia ke jalan Allah serulah manusia ke jalan Robmu dengan cara <clears throat> yang hikmah dengan cara yang bijaksana sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya nya dan dengan nasihat yang baik serta lakukanlah perdebatan terhadap manusia dengan cara yang baik pula. Wa inna min ahammi man yukhatabuna birrifqi wa yutalabuna بالتعامل برفق مع الناس هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تنجح دعوتهم بإذن الله فإنهم إذا تمتعوا بالأخلاق العالية والصفات الطيبة وطبقوا ما يدعون إليه فإن دعوتهم ستنجح بإذن الله تبارك وتعالى فإن الله كما تقدم لنا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف فلو أن الإنسان المسلم الداعية إلى الله عز وجل استخدم الرفق والأخلاق الطيبة والحلم والأناه فإن ذلك يؤدي إلى قبول دعوته ويؤدي إلى حسن استجابة الناس له Kemudian termasuk yang sangat penting untuk diingatkan dalam hal bersifat atau memiliki sifat lemah lembut dan lunak dalam mengajak manusia tentu saja adalah para dai, para mubalik orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ini dengan izin Allah akan menjadikan keberhasilan, kesuksesan dalam dakwah atau seruan yang mereka sampaikan. <clears throat> dalam apa yang mereka ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dai itu memiliki akhlak yang baik, memiliki sifat lemah lembut, maka ini akan memudahkan orang-orang untuk menerima dakwanya, untuk mengikuti seruannya. <clears throat> Tentu saja ya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sifat lemah lembut itu tidaklah ditempatkan pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah dan tidaklah dihilangkan dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu buruk dan tidak indah. Maka jika seorang dai seorang mubalik pengajak manusia ke jalan Allah senantiasa memiliki sifat ini, senantiasa mendahulukan sifat lemah lembut ini, maka ini akan membawa keberhasilan dalam dakwanya, memudahkan manusia untuk menerima untuk menerima seruannya. وانظر أيها الداعية المسلم إلى أمر النبي صل... إلى أمر الله تبارك وتعالى للنبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون مع علم الله السابق أنه لن يسلم ولم يؤمن ومع ذلك أمرهم أمرهما بقوله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وهذا مطلوب من أي مسلم يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون حسن المعاملة للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق وكما قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا Maka wahai para dai dan mubalik, orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, <clears throat> perhatikanlah. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua nabinya yang mulia, Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, ketika Allah mengutus mereka kepada Firaun untuk mengajaknya beriman kepada Allah padahal Allah telah mengetahui dengan ilmunya yang sempurna bahwa Firaun tidak akan beriman tidak akan menerima ajakan kedua nabi yang mulia tersebut. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua nabinya ini alaihi wassalatu wassalam faqula lahu qaulal layyinal la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sampaikanlah serukanlah kepada Firaun. Kalian berdua serukanlah kepada Firaun dengan qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang lunak. Semoga dengan itu dia akan ingat dan akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dia mau beriman. <clears throat> Maka setiap orang yang ingin mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap muslim yang ingin mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, sifat lemah lembut, bergaul memperlakukan manusia dengan pergaulan yang baik, menghadapi mereka dengan sifat-sifat yang baik. Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang <clears throat> keutamaan bersikap lemah lembut ini dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wa nasabi nasa hasan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak Hanyalah aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa inna min asbabi as saddi an sabilillah wa min asbabi adami qabul ad-da'wah wa min asbabi tashwihi sum'ati al-islam أولئك القوم الذين لم يتفقهوا في دين الله فلا يعرفون إلا العنف ولا يعرفون إلا القتل ولا يعرفون إلا الشدة بل ربما إنهم استباحوا واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم بدعوى الجهاد وبدعوى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فخرجت نماذج فاسدة لا تمت إلى منهج السلف بصلة وشوهوا سمعة الإسلام وأظهروا الإسلام بأنه دين الشدة ودين العنف ودين القتل بما يقدمه البعض من تصرفات سيئة كما هو فعل الخوارج قديما وحديثا Dan sungguh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah <clears throat> termasuk perkara atau sebab yang menjadikan <clears throat> terhalangnya manusia dari Islam menjadi sebab <clears throat> tidak diterimanya petunjuk Islam bahkan menjadi sebab kesan buruk yang ditimbulkan pada Islam orang-orang yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala orang-orang tidak yang tidak mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah orang-orang yang selalu menampakkan sikap yang kasar dan keras. Mereka adalah orang-orang yang selalu <clears throat> menampilkan sifat-sifat yang ekstrim, sikap-sikap yang ekstrim dengan alasan untuk berdakwah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mereka menampakkan sikap-sikap yang kasar bahkan menghalalkan darah kaum muslimin, <clears throat> membunuh kaum muslimin yang ini tidak akan membawa kepada kebaikan justru akan menampilkan kesan yang buruk terhadap Islam, menjadikan manusia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa min athari ar-rifq wal muamalah al-hasana الرفق والمعاملة الحسنة بين الناس وجود المحبة والتعاون والتكاتف بين المسلمين ووجود الألفة بينهم فالأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف والله عز وجل أمرنا بالتحاب فيه والتحاب لا يكون إلا بالرفق والطمأنينة والحلم والأخلاق الفاضلة حتى تسود الألفة والمحبة بين المسلمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فعلينا أيها الإخوة أن نتحلى بالرفق والطمأنينة والهدوء والمعاملة ومعاملة الناس بما بمثل ما تحب أن تعامل به كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Kemudian termasuk dampak positif, pengaruh baik dari sikap lemah lembut. Muamalah yang baik ketika berhadapan dengan manusia adalah akan mewujudkan kasih sayang, tolong menolong, saling dekat di antara kaum muslimin satu sama yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, al arwahu junudun mujannadah, jiwa-jiwa manusia adalah sesuatu yang selalu ingin bersama, yang selalu senang bersama. Maka yang saling dekat di antara mereka, yang saling berlaku lunak di antara mereka akan mudah untuk dekat Adapun yang saling asing, yang saling mengingkari di antara mereka akan selalu berjauhan. <clears throat> Maka ini akan menimbulkan kasih sayang dan saling cinta di antara kaum muslimin. Yang mana saling cinta ini tidak akan terjadi, tidak akan timbul kecuali dengan adanya sifat lemah lembut, pergaulan yang baik, ahlak yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan hal ini dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih perumpamaan orang-orang yang beriman dalam sifat dalam sikap saling mencintai dan kasih sayang mereka adalah seperti tubuh yang satu. Ketika salah satu tubuh <clears throat> mengeluh karena sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan mengeluhkan sakit, demam atau tidak bisa tidur karena sakit tersebut. Dalam hadis yang yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda perumpamaan <clears throat> orang-orang yang beriman adalah seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama yang lainnya. Maka berdasarkan ini semua sifat lemah lembut, sifat <clears throat> lunak dan memiliki akhlak yang baik dalam berhadapan dalam menghadapi manusia ini merupakan perkara yang akan menimbulkan pengaruh yang sangat baik dalam mendatangkan saling cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin satu sama yang lainnya. هذه بعض الآثار الطيبة المباركة لمن يتحلون بالرفق وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة والصفات الطيبة والمبادئ العظيمة التي دل عليها حث عليها ديننا الحنيف وإنما يقدمه البعض مما ممن يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم من التفجير والتقتيل في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وليس من دين الله فهو في شيء بل هو مذهب الخوارج الحروريه الذين بعدوا كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا في عقيدته ولا في أخلاقه ولا في معاملته ولا في جميع شؤونه وذلك أنهم لم يتتلمذوا على العلماء الربانيين الذين ينفون عن سبيل ينفون عن لم يتتلمذوا على العلماء الربانيين الذين يحملون هذا العلم النبوي والذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين بل صاروا هم يفتي بعضهم بعضا فيقولون على الله بغير علم ويفترون على الله تبارك وتعالى وقد قرن الله قول الذي يقول عليه بغير علم بالمشركين قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا <clears throat> Inilah beberapa dampak positif dari sikap lemah lembut, akhlak yang baik, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung, <clears throat> sifat rahmat kasih sayang beliau dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sikap keras dan kasar, membunuh dan menghalalkan darah kaum muslimin, yang ditampilkan oleh sebagian orang dengan atas nama Islam, maka ini sama sekali bukan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hubungan dengan Islam sama sekali. Ini merupakan perbuatan orang-orang Khawarij dari dulu dan sekarang. Mereka adalah kaum pemberontak yang selalu menghalalkan darah kaum muslimin, yang selalu menampilkan sifat-sifat yang keras dan kasar, dengan atas nama Islam, atas nama jihad, padahal Islam berlepas diri dari perbuatan mereka. <clears throat> Ini disebabkan karena mereka tidak pernah belajar ilmu, tidak pernah bertanya kepada para ulama Rabbaniyun, para ulama ahlu sunnah yang mendidik manusia dengan ilmu yang benar, dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka saling memberikan pendapat, mereka saling memberikan <clears throat> penjelasan-penjelasan di antara mereka sendiri, untuk perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tanpa dasar ilmu, tanpa dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perbuatan yang sangat buruk, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perbuatan syirik dengan perbuatan yang sangat buruk yaitu al-qaulu 'alallahi bila ilmin, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji yang nampak <clears throat> maupun tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan menganiaya tanpa alasan yang benar dan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya kemudian dengan engkau mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu tanpa petunjuk darinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وختاما إخوتي وأحبتي في الله أنبه على مسألة لئلا يفهم موضوع الرفق خطأ لا نعني بالرفق إخوتي وأحبتي في الله أن نتنازل عن شيء من دين الله ولا يعني ذلك أن نداهن أو نجامل أحدا في دين الله تبارك وتعالى بل الواجب علينا التمسك بالدين ولو خالفنا الآخرون وعندما ندعو إلى حسن المعاملة مع الموافق والمخالف وإلى حسن الخلق وإلى الرفق وإلى الحلم فإن هذا لا يعني أن نترك شيئا من أمور ديننا من أجل أن يرضى عنا الآخرون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لأننا الآن نجد أن بعض الناس بالمقابل يعد الدعوة إلى التوحيد يعدها من عدم الرفق ويعد الدعوة إلى الالتزام بالحجاب يقول هذا من عدم الرفق ويعد الدعوة إلى صلاة الجماعة والمحافظة على الجماعة يقول هذا من التشدد ويعد الدعوة إلى التزام مبادئ الإسلام والتمسك بها قولا وعملا واعتقادا يعد هذا من عدم الرفق وهذا غير صحيح ليس هذا هو المراد بدعوتنا إلى الرفق الذي أمر به الله تبارك وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس نحن نتمسك بديننا قولا وعملا واعتقادا ولا يهمنا من يوافقنا أو لا يوافقنا ولا يهمنا من يرضى أو لا يرضى ولا يهمنا آه يعني هل آه، هذا يرضي الآخرين أو لا يرضيهم وإنما المهم أن نرضي الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثمر من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أسخط الله برضا الناس رضي الله عنه ومن أسخط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 على هذه المسألة أننا لا نتنازل عن شيء من ديننا حتى ولو غضب الآخرون ولا نتهاون بديننا وليس هذا هو الرفق المعني المقصود أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا في هذا الاجتماع الإخلاص والصواب في القول والعمل وأسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيت من بيوته في هذا اليوم أن يجمعني وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم في الفردوس الأعلى وأن يجزي الإخوة الذين نظموا ورتبوا خير ما يجزي به عباده الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah sebagai penutup satu hal yang ingin saya ingatkan di sini <clears throat> agar pembahasan ini atau ceramah kali ini tidak difahami dengan keliru. Bahwa yang dimaksud dengan mengajak manusia mendakwai manusia ke jalan Allah dengan sifat lemah lembut dan akhlak yang baik bukanlah berarti kita harus meninggalkan prinsip-prinsip agama kita. <clears throat> Bukanlah berarti <clears throat> kita harus meninggalkan agama kita hanya dengan alasan untuk mencari kesenangan atau keridhaan manusia. Sama sekali tidak. Kita wajib untuk berpegang dengan agama kita, mengajak manusia ke jalan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah meskipun manusia tidak menerimanya, meskipun manusia atau orang-orang menolaknya. Kita wajib untuk mengajak manusia berpegang teguh dengan hijab, pakaian yang menutupi aurat. Meskipun orang-orang tidak menyukainya, kita wajib untuk <clears throat> mengajak manusia melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid meskipun orang-orang tidak menyukainya. Kalau kita ingin mencari keridoan manusia, maka tentu tidak boleh dengan alasan tersebut kita mengorbankan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Hal ini perlu saya ingatkan karena ada sebagian di antara manusia bahkan kaum muslimin yang mereka itu menyangka dengan keliru ketika kita <clears throat> mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajak mereka untuk berpegang teguh dengan Islam, mereka mengatakan ini adalah dakwah yang keras. Ini adalah dakwah yang tidak lemah lembut. Ajakan kepada tauhid dikatakan sebagai dakwah yang keras. Ajakan untuk berpegang teguh dengan hijab, pakaian yang menutupi aurat ini dikatakan tidak mengajak dengan cara yang lemah lembut ajakan untuk berpegang dengan prinsip-prinsip dasar Islam dianggap sebagai ajakan yang mengajak kepada sesuatu yang ekstrim. Maka tentu ini tidaklah benar. Kita harus mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada prinsip-prinsip Islam yang benar meskipun ada di antara mereka yang menolak. Kita berusaha untuk mengamalkan Islam untuk mengajak mereka kepada jalan yang benar, berpegang teguh dengan tauhid, mengajak mereka untuk melaksanakan salat berjamaah, mengajak kaum perempuan untuk memakai hijab yang benar, untuk memiliki rasa malu yang diperintahkan dalam Islam, meskipun banyak orang-orang yang tidak tidak menyukai ajakan-ajakan tersebut. Di sini kita tidak boleh ya, kita harus mengingatkan tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip Islam kita hanya dengan mempertimbangkan <clears throat> mempertimbangkan keridhaan manusia. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya sekali ya. Jadi bukanlah yang dimaksud dengan arif mengajak manusia atau bersikap lemah lembut, akhlak yang baik sama sekali bukan berarti kita harus meninggalkan perkara agama kita. Kita diperintahkan untuk tetap istiqomah, tetap teguh di atas petunjuk Islam berpegang teguh dengan petunjuk Islam seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umir." Istiqomalah kamu, tetap kamu teguh di atas Islam sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> Rasulullah SAW bersabda, "Kul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu tetap teguhlah di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Rabb kami adalah Allah, sembahan kami satu-satunya adalah Allah." Kemudian mereka istiqomah di atas hal tersebut, tetap teguh di atasnya maka malaikat akan turun kepada mereka saat-saat menjelang kematian mereka memberikan kabar gembira dan alasan untuk mencari keridhaan manusia dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun manusia murka kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya dan menjadikan manusia ridho kepadanya tapi barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan resiko Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Maka <clears throat> demikianlah akhirnya kami menutup ceramah kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha sempurna agar menjadikan kita semua <clears throat> sebagaimana dia mempertemukan kita di tempat di masjid Allah Subhanahu wa taala ini agar dia mengumpulkan kita semua di dalam surganya, di dalam negeri kemuliaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan amalan yang saleh, yang mewariskan amalan yang saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kita mohon kepadanya agar dia menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan dan agar dia menjadikan kita semua dikumpulkan di dalam surganya. Demikianlah sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu fadilata syekhina khairal jaza ala ma tafaddala bihi min hadhihi an-nasaih at tayyiba allati nas'alullaha an yanfa'ana biha wa yaj'al dhalika fi mawazin hasanati syekh. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa lakum bil mithl. Barakallahu fikum wal an ba'd al as'il ladhi wujihat wa kutibat ila wa turihat ila fadilatikum ya syekh Fadal. akrabi ilu ke Indonesia as-su'alul awal ada pertanyaan mohon, mohon nasihatnya jika kita sudah Nah, Assalamualaikum Bagaimana teknik atau strategi untuk menegakkan ilmu sunnah di lingkungan kita yang selalu dapat tantangan dari keluarga dan masyarakat? نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دعوة المخالف سواء كانوا كفارا أو مبتدعة أو مخالفين لمنهج أهل السنة ولو كانوا مسلمين يسلك فيه مسلك الحكمة وتتجنب فيه السب والشتم والتعريض والغمز واللمز بل إن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نسب آلهة المشركين إذا كان ذلك يؤدي إلى سب الله ودين الله عز وجل كما قال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فالواجب هو طرح المسائل بالحكمة والموعظة الحسنة وأضرب لكم أمثلة لذلك بعد الترجمة الأولى نعم hal yang harus kita lakukan ketika kita mengajak satu masyarakat yang masih menentang dakwah sunnah, baik itu penentangannya dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah ataupun yang selainnya, kita harus menyikapi mereka dengan cara yang hikmah, cara yang bijaksana sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang keras, tidak boleh menggunakan ucapan-ucapan celaan atau cercaan. <clears throat> Kita harus tetap mengajak mereka dengan cara-cara <clears throat> yang baik. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan dalam Al-Qur'an kita tidak boleh mencela sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik selain Allah kalau itu sampai menjadi sebab menjadi sarana untuk mereka mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka di sini ketika kita mengajak mereka, hendaknya kita menggunakan cara yang hikmah, yang bijaksana sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nasihat yang baik, kalaupun perlu berdebat maka berdebat dengan cara yang baik dan saya akan menyebutkan beberapa contoh dalam masalah ini. وذلك بأن تتبع الآتي أيها الداعية الأمر الأول تكثر من النصوص الشرعية قال الله وقال رسوله قبل أن تبدأ في نقض أصول المخالف تقيم الحجة بالقرآن والسنة ثانيا تبين لهم أن هدفك هو الإشفاق عليهم هو الإشفاق عليهم وأنك إنما تدعوهم إلى منهج السلف الصالح محبة لهم من أجل أن يكون على هذا الخير يعني تبين أن منطلقك هو الرحمة والشفقة والمحبة في الله لذلك تريد أن تكونوا أي تقول لهم أريد أن تكونوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث تنتقل إلى نقض الشبه والحجج التي قد يتعلقون بها بالحجج بالحكمة أيضا والموعظة الحسنة Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan ketika mengajak orang-orang yang masih menentang agar mereka dengan izin Allah mau menerima sunnah. Yang pertama, hendaknya kita banyak menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita mengkritik pemahaman mereka yang keliru. Kita tegakkan hujah. Kita banyak menjelaskan dalil untuk <clears throat> menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Yang kedua, kita jelaskan, kita terangkan kepada mereka bahwa tujuan kita adalah karena sayang kepada mereka, karena mencintai mereka. Tujuan kita adalah untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, Tujuan kita bukanlah untuk menjelek-jelekan mereka, tapi karena pertimbangan, karena sayang, karena mencintai mereka, karena kita menginginkan mereka bisa kembali ke jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita terangkan kepada mereka tentang tujuan tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah kita menyebutkan dalil-dalil, menyebutkan secara jelas kritikan kita atau hal-hal yang kerancuan-kerancuan yang mungkin mereka berpegang teguh dengannya, tentu dengan kritikan, kritikan yang baik, dengan cara hikmah, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dengan nasihat yang baik, dan dengan perdebatan perdebatan dengan cara yang baik. Nah. وقد تحتاج إلى سلوك بعض الأمثلة التي تقنعهم أضرب لذلكم مثالا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان قبل أن تنتشر الدعوة السلفية في الجزيرة العربية وتقوم دولة التوحيد كان الناس يعبدون بعض القبور ومن بينهم قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد في موقعة اليمامة في الرياض فكان يقول للناس الذين يتعلقون بالقبور ويطوفون بها يقول لهم الله خير من زيد الله خير من زيد الله خير من زيد وجاء إلى رجل آخر كان إذا فرغ من التلاوة يقول يا كعبة الله يعني كأنه يدعو ماذا الكعبة فجاء إليه وقال له يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك شيئا من القرآن فقرأ سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب فقال فليعبدوا هذا البيت قال الشيخ أعوذ بالله البيت لا يعبد قال ولكني سمعت الشيخ يرحمه الله يقول يا كعبة الله فإذا كان لا يعبد فلماذا ندعو الكعبة فتنبه الرجل ورجع عن هذا الخطأ و الامثال في هذا كثيرة لكن ننبه على مسألة وهي أننا لا ندخل مع المخالف في ممارسة بعض طقوسه من أجل أن ندعوه يعني لا نحضر محافله أقول لأن الغاية لا تبرر ماذا الوسيلة يعني ما تقول والله أنا أجي وأدخل بين أجلس مع أهل الخمر وآكل معهم وأشرب معهم ثم أدعوهم لا ما تقول آتي وقل أنا أطوف وأمشي مع أصحاب الذين يطوفون بالقبور ثم أدعوهم بعد ذلك لا لا تقول أنا أحضر الموالد من أجل أن أدعو الناس وآكل من ولائمهم لا هذا لا يجوز أنت تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ولكن لا تشارك في الطقوس والمحافل التي يفعلها المبتدعة ابتعد عن ذلك أو العصاة لأن الغاية عندنا في الإسلام لا تبرر إيش الوسيلة إذا كانت الغاية طيبة فلا تبد فلا بد أن تكون الوسيلة أيضا صحيحة Kemudian lanjutan dari apa yang disebutkan beliau tadi, terkadang dalam hal ini kita bisa menyebutkan beberapa contoh untuk memudahkan mereka memahaminya. <clears throat> Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau mendakwakan atau mengajak manusia ke jalan tauhid, ke jalan pemahaman Islam yang benar. Tentu saja di Arab Saudi sebelum tersebarnya dakwah salaf dakwah sunnah, dakwah tauhid, kebanyakan atau beberapa orang saat itu masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Seperti misalnya <clears throat> orang-orang yang berkumpul atau melakukan tawaf, berdoa di kuburan sahabat yang mulia Zaid ibn Khattab radhiyallahu taala anhu <clears throat> di Riyadh. <clears throat> Ketika orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan syirik di kuburan tersebut, ada yang berdoa, ada yang melakukan tawaf mengelilingi kuburannya, maka Syekh berbicara di hadapan mereka dengan cara yang <clears throat> menyindir atau mengkritik perbuatan mereka. Dia mengatakan, "Allahu khairun min Zaid." Sungguh Allah lebih baik daripada Zaid. Sungguh Allah lebih mulia daripada Zaid. Ini diulang berkali-kali. Kemudian contoh yang lain. <clears throat> Ketika <clears throat> beliau mendengar seseorang yang berdoa kepada Ka'bah. Memohon kepada Ka'bah. Ka'bah adalah makhluk Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Ka'bah Allah." Wahai Ka'bahnya Allah. Ya, ini dia berdoa memohon kepada Ka'bah. <clears throat> Maka Syekh pun datang kepadanya dan mengatakan, "Saya akan membacakan kepadamu ayat Al-Qur'an. Tolong didengarkan." Orang ini pun mendengarkan. Dia membaca surat Quraisy. <clears throat> surat Al-Quraisy, "Li'ila fi Quraisy" <clears throat> sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala Syekh mengatakan falyabudu hadzal bait yakni sengaja disalahkan maka hendaknya mereka menyembah Ka'bah ini rumah ini langsung Syekh yang berdoa tadi mengatakan auzubillah kita berlindung kepada Allah tidak boleh kita menyembah kepada kepada rumah kepada Ka'bah yang benar kan falyabudu robba hadzal bait hendaknya mereka menyembah Rabb ya Allah yang menguasai rumah ini atau Ka'bah ini. Saya membaca ya'budu hadzal bait maka orang tadi mengatakan aku berlindung kepada Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada <clears throat> kepada rumah ini, kepada Ka'bah ini. Maka kemudian Syekh mengatakan kalau kita tidak boleh menyembah kepada kepada rumah ini berarti tidak boleh kita berdoa kepadanya, tapi kita harus berdoa kepada Rabb yang menguasai rumah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini pun kemudian rujuk atau <clears throat> bertobat dari perbuatannya kembali kepada kepada tauhid yang benar. Ini <clears throat> merupakan contoh di antara sekian banyak contoh yang lainnya. Yang di sini perlu saya ingatkan bahwa tentu saja ketika kita mengajak mereka kepada jalan yang benar, sama sekali tidak diperbolehkan kita ikut melakukan perbuatan buruk yang melakukan yang mereka lakukan. Dalam Islam tidak ada kaidah al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Jangan karena alasan berdakwah kita harus ikut perbuatan buruk mereka. Misalnya kita ada orang yang minum homer, mabuk-mabukan. Ada orang yang berpikiran kita harus dakwai mereka, kita ikut mabuk-mabukan dulu. Ikut masuk ke tempat mereka. Orang-orang yang misalnya tawaf di kuburan, kita harus ikuti dulu tawaf di kuburan. Orang-orang yang melakukan perayaan-perayaan yang bid'ah tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kita harus adakan dulu ikut dalam perayaan mereka. Ini sama sekali tidak diperbolehkan dalam Islam. Tidak boleh kita menggunakan kaidah tadi. Tujuan menghalalkan segala cara tidak diperbolehkan. Tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, saya mau bertanya, bagaimana nasihat menasihati teman saya yang pindah ke agama, pindah agama ke agama Nasrani karena menurutnya Nasrani adalah agama yang lembut dan penuh kasih sayang dan Islam adalah agama preman. Nauzubillah min dzalik. Wa yas'al zamilu intaqala ila nasraniyah. Yas'al anna nasraniyah fihi al-lin wal-rifq wa amma al-islam fihi shiddah. نعوذ بالله هذا القول أن النصرانية فيها اللين والرفق وأن الإسلام فيه الشدة هذا كلام غير صحيح والذين يعملون بالشدة لا يمثلون الإسلام الصحيح الإسلام فيه اللين والرفق والخير والرأفة بالناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله خير نموذج فإذا وجد أحد من المنتسبين إلى الإسلام يتعامل بالشدة ويتعامل بالعنف فإن هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام وهذا وللأسف بسبب الجهل الذي يعيشه أولئك الذين يعملون بالشدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين ماذا يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يعني لتكونوا وسطا عليكم بالطريق الوسط لأن ديننا الإسلامي هو دين الوسطية لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير الإسلام دين الوسط هو الدين الذي هو وسط بين الأديان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أي طريق الأنبياء والمرسلين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعيدا عن ضل... عن ال... عن ال... عن الذين ضلوا على علم وهم اليهود والذين ضلوا على جهل وهم النصارى فأما دعوى أن النصرانية هي التي فيها الرفق هذا غير صحيح النصرانية ليس فيها رفق فيها الانحراف عن دين الله بالكلية وفيها أيضا حتى من الشدة ما لا يمكن تصوره يعني يحرمون على الرهبان والعباد الزواج مما جعل آه، الدين ينتشر مما جعل الزنا ينتشر بينهم لكن أضرب لك مثالا نبويا في في اللين وفي آه، أن الدين دين دين يسر وسهولة مع الثبات على الحق نظر, نذر رجل أن يصوم قائما يعني واقفا في الشمس ضاحيا يعني في الشمس يعني يقف صائما وفي الشمس ولا يدخل الظل إلى أن يمسي فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال ما شأنه قالوا نذر أن يصوم ضاحيا ولا يستظل قال مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه أقر الصيام وأبطل هذه الشدة والشباب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها فقالوا كيف نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أنا أصوم فلا أفطر وقال الآخر أنا أنام فأقوم ف... قال الأول أصوم فلا أفطر وقال الآخر أقوم فلا أنام وقال الآخر لا أتزوج النساء وقال رابع لا آكل اللحم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام وهذا من الرفق انتبه هذا من الحكمة أيضا ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا أما أنا فأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا كلام باطل دعوة أن النصرانية سهلة وأن الإسلام فيه شدة أما كون بعض المنتسبين إلى الإسلام عندهم عنف وعندهم قتل وعندهم آه، تشدد وعندهم استحلال للدماء فهؤلاء لا يمثلون الإسلام لا من قريب ولا من بعيد هؤلاء هم الخوارج أو ربما كان بعضهم مستأجرا لبعض المخابرات الغربية أو الشرقية نعم Ya tentu saja pernyataan yang mengatakan bahwa agama Islam itu kasar dan keras sementara agama Nasrani itu mengajarkan lemah lembut dan kasih sayang ini adalah pernyataan yang sangat keliru dan batil. <clears throat> ini <clears throat> bukanlah pernyataan yang benar. Bukanlah merupakan ajaran Islam yang yang benar yang mengajarkan sifat keras dan kasar, <clears throat> ya seperti yang sudah dijelaskan contoh daripada perbuatan atau sikap-sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian tadi dalam ceramah tadi ini merupakan sebaik-baik contoh dalam masalah ini <clears throat> kalaupun ada perlakuan dari oknum-oknum yang menisbatkan dirinya kepada Islam maka tentu ini sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang benar ini sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang benar karena hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk memberikan kabar gembira. Ya inna dina yusrun sungguhnya agama Islam itu mudah, berilah kabar gembira, janganlah mempersulit. Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk berlaku keras kecuali dia akan dikalahkan dan hadis-hadis yang lainnya ini menggambarkan tentang bahwasanya agama Islam menentang sikap sikap yang keras. Agama Islam mengajarkan sikap al-wasat, pertengahan. Tidak ada sikap berlebih-lebihan dan tidak ada sikap kurang dalam menunaikannya. <clears throat> Adapun kemudian anggapan bahwa agama Nasrani itu justru yang mengajarkan kasih sayang dan kelemah lembutan ini adalah anggapan yang sangat keliru. Di dalam agama mereka terdapat sikap keras yang berlebih-lebihan. Contohnya adalah sifat ar-rohbaniyah, kependetaan yang mereka menghalal, eh, mengharamkan untuk menikah sehingga menyebabkan kesulitan dan tersebarnya perbuatan zina di kalangan mereka. Tersebarnya perbuatan zina di kalangan mereka. Di sini saya akan menyebutkan contoh <clears throat> beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang kelemah lembutan Islam. <clears throat> Di antaranya ketika ada seseorang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang bernazar untuk berpuasa kemudian berjemur di matahari dan terus duduk tidak mau, terus berdiri tidak mau duduk. <clears throat> Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa dengan orang ini? Maka orang-orang mengatakan ya Rasulullah dia bernadar untuk berpuasa, tidak mau bernaung dari matahari dan dia tidak mau duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda muruhu perintahkan kepadanya hendaknya dia bernaung dari matahari, duduk wal yutimma saumahu dan hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jadi puasa diperintahkan, tetap dilanjutkan karena ini disyariatkan. Adapun dua yang lainnya tidak mau bernaung dari matahari, hanya berdiri terus ini sama sekali tidak diperintahkan dalam Islam karena ini mempersulit dan memberatkan manusia. Kemudian kisah tentang tiga orang <clears throat> yang pernah datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ketika dijelaskan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah mereka menganggapnya sedikit. Salah seorang di antara mereka mengatakan, saya ingin sholat semalam suntuk tidak mau tidur. Yang kedua mengatakan, saya ingin tiap hari berpuasa. Yang ketiga mengatakan, saya ingin menjauhi perempuan tidak mau menikah selama-lamanya. Ada juga yang mengatakan, saya tidak ingin makan daging. <clears throat> tidak ingin makan makanan daging. Ketika mendengarkan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sifat lemah lembut dalam menegur mereka. Beliau menyebutkan di sini mabalu akwamin yakuluna kada wa kada. Kenapa ada orang-orang yang mengucapkan ucapan ini dan itu? Adapun saya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka saya melaksanakan sholat malam tapi juga ada diselingi dengan tidur tidak sholat semalam suntuk. Saya kadang-kadang berpuasa sunnah tapi kadang-kadang juga tidak berpuasa. Saya tetap menikah dengan perempuan sebagaimana layaknya manusia normal lainnya dan saya juga makan daging di, dihalalkan dalam Islam. <clears throat> Faman raghiba an sunnati falaisa minni barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku ini maka dia bukan termasuk golonganku. Maka pernyataan yang disebutkan dalam pertanyaan eh, persangkaan yang disebutkan dalam pertanyaan tadi tentu persangkaan yang sangat keliru. Agama Islam mengajarkan <clears throat> sifat yang lemah lembut yang memudahkan tentu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Adapun perbuatan sebagian orang yang menampakkan sifat keras, menampakkan perbuatan mudah membunuh atau menghalalkan darah kaum muslimin, maka ini bukan dari Islam, ini adalah perbuatan orang-orang khawarij atau mungkin orang-orang yang menyusup dalam Islam untuk merusak citra Islam, maka ini sama sekali tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal akhir ya boleh. Ya pertanyaan terakhir karena melihat waktu <clears throat> sesuai sesuai sesuai dengan urutan maka saya baca apa yang ada. Bagaimana sikap kami jika menghadapi orang tua yang belum paham sunnah dan bersikap kasar keras terhadap kami yang mengurusnya di usianya yang sudah <clears throat> tua dan sakit-sakitan? <clears throat> آه، حقوق الوالدين عظيمة كما تعلمون مسلمين, مسلمين كانوا أم كفارا قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك قارن الله حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى وقال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و وصاحبهما في الدنيا معروفا فإن كان الوالدان كما ذكر الأخ السائل يعني لا يعرفان السنة أو لا يهتمان بالسنة هو يستمر على خدمتهما ويكرمهما ويطيعهما في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى وينصح لهما ويبين لهما السنة ويشرح لهما أنه طريق الجنة ويتلطف معهما في ذلك يقول يا أبي يا أمي أنا أريد لكم الخير وأريد لكم الجنة وأريد لكم السلامة من النار فهكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا تتعلق بغير الله لا تتعلق بالقبور لا تت... لا تقيم الموالد البدعية لا آه، تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردتم الجنة إذا أردتم الخير وأنا أحب أن تكونوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة تستمر معهما وأما حق حقوقهما من ناحية الخدمة فهي لا تنقطع لكن لو طلب منك شيئا فيه معصية لا تنفذ لو قال لك مثلا أبوك تأتيني بدخان دخان محرم قل يا أبي أتيك ببرتقال أتيك بتفاح أتيك بستيلر ها <laughs> أتيك بشيء حلو لكن اترك هذا الدخان لو قال لك أبوك أو أمك توصلني إلى آه، القبة الفلانية لأتعلق بالشيخ ولي مثلا آه، ليستغيث به أو يطوف به أو يذبح له أو نحو ذلك قل له لا هذا طلب محرم بل هو شرك وأنا مشفق عليكما وأخشى عليكما لو طلب منك أن تقتل أحدا أو تضرب أحدا أو تؤذي أحدا فلا تفعل المهم إنما طاعة في المعروف لكن تبقى حقوقهما الدنيوية تبقى حقوقهما الدنيوية موجودة مطلوبة إطعام طعام شراب سكنة تلطف هذا مطلوب وأما إن طلب منك أن تخالف شرع الله فلا تطعهما نعم Ya tentu saja hak orang tua sangat agung dan diagungkan dalam Islam. Meskipun orang tua itu ya orang bukan muslim, ya orang kafir misalnya, apalagi kalau dia muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa <clears throat> iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar hendaknya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. <clears throat> li wali walidaika, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. <clears throat> Maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara haknya dengan hak kedua orang tua. Ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Sampai dalam Al-Qur'an disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu maksamu untuk kamu berbuat syirik kepada Allah yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, janganlah kamu ikuti paksaan tersebut atau seruan tersebut, tapi tetaplah temani atau <clears throat> layani mereka di dunia ini dalam urusan-urusan dunia dengan pelayanan yang baik. Maka ini diwajibkan bagi kita untuk tetap berlaku baik kepada mereka <clears throat> meskipun tentu saja dalam masalah ini kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti mereka dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda innamat ta'atu fil ma'ruf ketaatan itu dalam perkara-perkara yang diperbaik yang dibenarkan saja. Kita katakan kepada mereka berdua, wahai ayahku, wahai ibuku, saya menginginkan kalian untuk masuk ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Janganlah kalian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Jangan bergantung kepada Allah, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari peribadatan kepada Allah, jangan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya orang tua kita, ayah kita misalnya menyuruh kita membeli sesuatu yang bertentangan dengan Islam, misalnya membeli rokok. Dia menyuruh kita untuk membeli rokok, rokok diharamkan dalam Islam. Maka kita katakan kepadanya, wahai ayahku, saya akan membelikan untukmu jeruk yang manis atau buah apel yang manis. Kalau seandainya misalnya ibu kita menyuruh kita untuk <clears throat> diantarkan ke sebuah tempat yang di situ merupakan tempat orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, kepada kuburan yang diagungkan, tempat tawaf dan meminta kepada selain Allah, kita katakan ini tidak diperbolehkan karena ini perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika mereka memerintahkan untuk menyakiti orang lain, memukul orang lain, tidak boleh kita ikuti karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang saya sebutkan tadi inna ta'atu fil ma'ruf ya sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara-perkara yang diperbolehkan saja akan tapi bersamaan dengan ini bahwasanya berbuat baik kepada mereka dalam urusan-urusan dunia tetap harus kita lakukan tidak boleh kita putuskan perbuatan-perbuatan baik seperti memberi makan kepada mereka memberi minum kepada mereka melayani mereka dalam urusan-urusan dunia menyiapkan tempat tinggal bagi mereka ini merupakan perkara-perkara yang dianjurkan dan diperintahkan dalam Islam dan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam.